Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan bab baru bab tentang mawaqitus salat. mawakit jamak dari mikot mawakit sholat berarti mikot mikot sholat waktu-waktu sholat dan mikot untuk sholat hanya mikot zamani tidak ada mikot makani batas untuk sholat hanya ada batas waktu tidak ada batas tempat sebagaimana dalam hadis yang dulu pernah singgung di antara keistimewaan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat Nabi Muhammad boleh sholat dimanapun dia berada kecuali di tempat yang terlarang tempat yang terlarang untuk sholat apa satu kamar mandi hamam yang kedua kuburan yang ketiga marabidul itu yang keempat Makanun jasa Tempat najis Tempat sampah Ini jelas nggak boleh dipakai untuk sholat Dan masuknya waktu sholat Bagian dari syarat sah sholat Bagian dari syarat sah sholat Dan berikut syarat wajib sholat Hadis yang pertama dalam bab ini Hadis yang ke-44 dari Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas. Beliau menceritakan uh, eh, beliau mendapatkan hadis dari sahibu dan pemilik rumah ini yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal Qala kata Ibnu Mas'ud As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Kultu Lalu aku bertanya lagi Summa ayyu Lalu salat Lalu amal apa lagi Qala kata Ibnu Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Kultu summa ayyu Lalu aku bertanya lagi Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah Qala kata Nabi SAW Al-jihadu fi sabilillah Jihad di jalan Allah Qala kata Ibn Mas'ud Haddatani bihinna Rasulullah SAW Nabi SAW menyampaikan ini kepadaku Walau stazattuhu lazadani Andaikan saya bertanya lagi Tentu beliau akan menjawabnya Hadis riwayat Bukhari Muslim Hadis ini menunjukkan bagaimana uh, Pemurahnya Rasulullah SAW Beliau ditanya dan beliau selalu berusaha menjawab Sampai pun pertanyaan itu berulang-ulang Nabi SAW tetap memberikan jawaban Berbeda dengan umumnya kita Kadang ada orang yang sok mahal waktu Ketika ditanya sekali dua kali Maka dia bilang tanya terus Nabi SAW manusia yang paling sibuk di, di umat ini Karena beliau adalah guru seluruh umat Meskipun demikian Rasulullah SAW bukanlah orang yang pelit waktu Ketika beliau SAW ditanya berulang-ulang Nabi SAW tetap setia memberikan jawaban Ini menunjukkan bagaimana kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani. Namanya Sa'ad bin Iyas dan beliau mengatakan saya mendapatkan cerita dari pemilik rumah ini pakai isyarat. Ini menunjukkan bahwasanya isyarat itu derajatnya sama dengan ucapan. Meskipun dia cuma isyarat Namun derajatnya sama dengan ucapan Artinya ketika isyarat ini mengandung konsekuensi hukum Maka isyarat ini berlaku Sebagaimana ngangguk Ini juga bagian dari isyarat Ketika ngangguk ini mengandung konsekuensi hukum Maka dia berlaku Ada orang misalnya mengatakan Ini tak pe, Kemudian ternyata pemilik barang dia ngangguk maka berlaku kepemindahan kepemilikan. Hanya dengan nganggo menunjukkan isyarat setuju, artinya ya silahkan ambil. Karena beliau salam-salam hanya menggunakan isyarat untuk menyebut uh, orang yang menyampaikan hadis kepada beliau, yaitu rumahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud ibnu al harf Ibn Shumukh Hudali dari suku Al-Hudal Beliau berkunyah Abu Abdurrahman dan beliau termasuk sahabat yang menyaksikan perang Badar dan beliau lebih dikenal dengan Ibnu Ummi Atid putra ibunya Abdullah Mas'ud mati kafir sedangkan ibunya ibunya Abdullah bin Mas'ud matinya muslim atau beliau termasuk sahabiyah maka Rasulullah SAW ngepinkan beliau ke ibunya Ibnu Ummi Abad dia itu putranya ibunya Abdullah. Dan secara kaidah bin itu diarahkan kepada ayah secara umum. Namun kadang ada beberapa orang yang dipinkan oleh Nabi SAW kepada ibunya. Salah satunya ini Abdullah bin Mas'ud itu lebih dikenal dengan ibnu Ummi Abad. Kenapa kok boleh dipinkan kepada ibunya? Atau Nabi SAW menyebutnya dengan dipinkan kepada ibunya Padahal itu menyelisih umumnya, pakemnya masyarakat Jawabannya adalah karena ibunya muslimah Sedangkan bapaknya Mas'ud mati kafir Maka Nabi SAW lebih menyukai dipinkan kepada muslimah kepada orang tua yang muslim dibandingkan kepada orang tua yang kafir. Beliau meninggal di Madinah tahun 32 Hijriah dan disolati oleh Zubair Ibn Awam dan beliau dimakamkan di Pakai ketika meninggal usia beliau 70-an tahun. Termasuk di antara sahabat senior dan uh, ahli tafsirnya sahabat serta fuqaha yang sahabat radhiyallahu taala anhu. Ayul a'mali ahabbu ilallah Kata Ibnu Mas'ud beliau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Yang dimaksud amal di sini adalah Amal badan Karena tentu saja amal yang paling dicintai Allah secara mutlak adalah Tauhid Dan Tauhid itu intinya ada dalam hati Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Iman dan Tauhid Karena ini syarat mendapatkan surga Sedangkan yang lainnya sifatnya pelengkap Maka yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah amal badan Amal badan apa yang paling dicintai oleh Allah Bukan amal hati apa yang paling dicintai oleh Allah Kalau amal hati yang paling dicintai oleh Allah Jelas jawabannya adalah iman Namun Nabi SAW memberikan jawaban As-salatu ala waktiha birul walidain dan jihad sehingga maksud pertanyaan Ibnu Mas'ud adalah bukan semua amal namun khusus untuk amal anggota badan. Kalau amal lisan yang paling dicintai oleh Allah adalah Qaulu la ilaha illallah Nabi SAW menyebutnya Afdolul zikr Termasuk juga membaca Al-Quran Karena ini bagian dari Afdolul zikr tapi kalau amal anggota badan Nabi SAW kita Wasallam ditanya oleh Mas'ud dan beliau memberikan tiga jawaban dalam hadis ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa jawaban amal yang paling afdal. Yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kita perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Bukan as-salatu fi awali waktiha, Bukan sholat di awal waktu Namun sholat pada waktunya Karena itu tidaklah mengharuskan As-salatu ala waktiha Sholat pada waktunya harus dikerjakan di awal waktu Sehingga sholat yang paling afdol Itu tergantung dari kondisi sholat yang dia kerjakan Terkadang dikerjakan di awal waktu lebih afdol dibandingkan di akhir waktu. Terkadang dikerjakan di akhir waktu lebih afdol dibandingkan di awal waktu. Berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Karena itulah Nabi SAW tidak mengatakan as-salatu fi awali waktiha, namun beliau mengatakan as-salatu ala waktiha yang nanti akan dijelaskan dalam syarah kapan sholat itu dianggap uh, atau dijelaskan di hadis berikutnya kapan sholat itu dianggap paling afdal. Summa ayu kemudian aku bertanya lagi lalu apal apakah yang lebih afdal yang paling dicintai oleh Allah? Jawab, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam walidain berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa simak berbakti kepada kedua orang tua didahulukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan jihad fisabilillah dan diurutkan pada urutan yang kedua setelah menjaga ibadah salat. Amal yang paling utama adalah salat pada waktunya, kemudian birrul walidain. Menunjukkan bahwasanya birrul walidain adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang ketiga Nabi SAW ketika ditanya lalu amal apa lagi? Nabi SAW menjawab al jihad bisa pilihlah jihad di jalan Allah yang menjadi pertanyaan mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tiga urutan semacam ini mengapa jihad itu beliau kalahkan urutannya dibandingkan dengan sholat dan birul walidain Ya. Yeah. Para ulama eh, yang mengumpulkan berbagai macam hadis tentang Abdul Ahmad mereka menyimpulkan bahwasanya jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau ditanya tentang amal apa yang paling afdol, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang berbeda-beda. Kadang beliau memberikan jawaban as-salatu ala waktiha. Di tempat yang lain beliau memberikan jawaban jihad. Di tempat yang lain beliau memberikan jawaban uh, apa berbuat baik kepada sesama muslim an-nasihah dan seterusnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang berbeda-beda? Maka sebagian ulama menyimpulkan Rasulullah SAW ketika ditanya amal apakah yang paling abdal Kemudian Nabi SAW memberikan jawaban yang berbeda-beda Ini melihat dari kondisi penanya kalau orang itu gagah, kuat, senengani padu, maka Nabi SAW akan menyarankan amal apa yang paling abdul, dia akan menunjukkan jihad di sabilillah. Karena yang paling cocok untuk orang semacam ini adalah jihad. Cepat mati lebih bagus. Beda dengan orang yang dia tolibul ilmi Orangnya tidak terlalu kuat Tapi dia tolibul ilmi Pikirannya lebih kuat daripada fisiknya maka amal yang paling afdol untuk orang ini berbeda dengan orang yang itu. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi memberikan jawaban yang berbeda-beda ketika beliau ditanya tentang amal apakah yang paling afdol. Kemudian khusus untuk jihad fisabilillah. Kalau kita ditanya jihad itu termasuk bagian dari al ghaya tujuan inti agama ataukah bagian dari wasilah dalam menegakkan agama? Jawabannya apa? Jihad itu wasilah. Maka jihad itu pada bagian wasilah, bukan pada bagian ghaya ghaya inti agama adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesuai Allah inginkan. Itu gaya, gaya tertib, Karena itu inti diciptakannya alam semesta. Sedangkan jihad hanyalah wasilah yang mengantarkan seseorang untuk menuju tujuan itu. Tujuan tegaknya agama yaitu memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kemudian kita menimbang ini ada gaya, ini ada wasilah. Seharusnya mana yang lebih, lebih diprioritaskan? Jawabannya gaya lebih diprioritaskan daripada wasilah. Wasilah baru digunakan ketika gaya ini tidak mungkin dicapai kecuali hanya dengan menggunakan wasilah itu. Dan namanya wasilah untuk mewujudkan tujuan inti adanya Islam ini bisa dicapai dengan banyak cara. Tidak hanya satu yaitu jihad. Baik, dengan memahami ini kita bisa menilai orang yang kemudian hari-harinya hanya meneriakkan jihad dan jihad, mari kita jihad, mari kita jihad dan seterusnya, mereka lebih cenderung kepada wasilah dan kurang perhatian terhadap gaya. Yang paling inti dalam agama ini adalah jihad. Pokoknya kalau sudah jihad selesai. Bukan demikian. Jihad itu wasilah. Tujuan intinya adalah terwujudnya peribadatan kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangnya peribadatan kepada selain Allah. Ketika ini bisa dicapai tanpa harus melalui wasilah jihad, apakah kaum muslimin berdosa? Jawabannya tidak. Andaikan bisa dicapai dalam eh, dengan cukup berdakwah secara lisan atau penjelasan kemudian orang menjadi sadar dan dia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah tanpa harus menumpahkan darah dan melalui kekerasan itu lebih diinginkan daripada mencapai tujuan mewujudkan apa mewujudkan inti agama melalui cara kekerasan berupa jihad namun banyak orang yang kurang memahami hal ini terutama mereka yang terlalu semangat dengan kata jihad sehingga apa-apa semuanya dikembalikan dengan kata jihad semuanya harus mewujudkan khilafah Islamiyah jihad agar kaum muslimin punya kekuatan dan seterusnya tunggu dulu ini hanya sarana semua yang mereka dengung-dengungkan itu hanya wasilah sedangkan tujuan intinya adalah bagaimana terwujudnya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar Nabi sallallahu alaihi mengagungkan jihad dan beliau menyebut jihad sebagai zirwatus sanami Islam. Punuk puncaknya puncak punuk Islam. Karena kalau Islam itu mengajarkan jihad, kalau kaum muslim melakukan jihad, maka Islam menjadi agama yang disegani oleh kelompok yang lain. Namun sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai wasilah dan bukan tujuan utama. Dan beliau salah menyebut ini sebagai puncak gunungan Islam karena wasilah itu nilainya mulia dan tidak mulia tergantung dari tujuan penggunaan wasilah ini. Wasilah ini digunakan untuk mewujudkan nilai yang sangat utama yaitu mewujudkan Islam. Maka Nabi SAW menyebutnya sebagai puncak punuknya Islam. Namun perlu kita ingatkan bahwa jihad itu wasilah dan bukan gaya. Jihad hanyalah sarana dan bukan tujuan utama. Karena itu jangan dipindahkan jihad menjadi tujuan utama. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fatashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalaffi'atin bi murutihinna Summa riyarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dulu melakukan sholat subuh Fatashhadu ma'ahu nisa'un Dan para wanita ikut menjadi jamaah beliau Ikut sholat menjadi jamaah beliau Minal mu'minat Di kalangan wanita mu'minat Mutalafi'at mereka berkerudung menutupi badannya bimurutihinna dengan pakaian mereka. Summa yarji'na ila buyutihinna kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing ma ya'rifuhunna ahadun tidak ada seorang pun yang kenal siapakah mereka meskipun aslinya mereka tetangganya. Jadi ini lihat wajah orang tahu oh ini Aisyah, ini Fatimah ini siapa ini siapa orang tahu namun mereka tidak kenal minal galas karena masih gelap Qala al-murud akisatun mu'allamatun takunu min khazin wa takunu min suf Al-murud artinya adalah pakaian yang mu'allamah yang di situ ada coraknya takunu min khazin yang dibuat dari tenunan tenunan wol wa min atau bisa juga dari kain wol mutalaffi'at artinya multahifat mereka berkemul menutupi badannya dengan murut tadi pakaian yang seperti tadi ada juga yang mengatakan disebut murut jika bentuknya kotak jika bentuknya kotak dan dia e, mukhattatun bi alwan. Ada corak garis-garisnya. Jadi tidak pakaian yang polos namun terkadang ada garis-garisnya. Itu yang dipakai oleh sahabiyah ketika itu. Kemudian ghalas. Ghalas itu adalah waktu subuh yang masih gelap. Kalau kira-kira jarak 10 meter tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat wajah orang itu, itulah galas. Setelah galas nanti datang waktu isfar. Waktu suasana kuning. Semuanya jadi kuning karena sentrongan matahari yang mau terbit Ghalas berarti terjadi sebelum isfar. Ini cerita dari Aisyah radhiyallahu Beliau menyebutkan dulu para sahabat itu sholat bersama Nabi SAW dan selesai sholat mereka pulang dalam kondisi apa? Dalam kondisi masih gelap. Hadis ini menjadi hadis pendukung madhab jumhur ulama mayoritas ulama bahwa yang sesuai sunnah sholat subuh itu dikerjakan di awal waktu dari mana bisa kita simpulkan demikian karena Nabi SAW selesai sholat subuh suasana masih gelap berarti gimana Nabi SAW mengerjakan sholat subuh masih lebih gelap lagi Padahal umumnya beliau kalau sholat subuh bacaannya panjang. Meskipun bacaannya panjang, selesai sholat suasana masih gelap. Kata Aisyah, ma ya'rifuhunna ahadun, enggak ada satupun orang yang kenal siapakah wanita tadi minal galas karena masih gelap. Itu masalah sebagai Iya. Beliau Wasallam melakukan sholat subuh setelah fajar shodik. Namun suasananya di awal subuh sehingga masih sangat gelap Sampai beliau selesai sholat subuh suasananya masih gelap Jadi tetap setelah fajar shodik. Kalau sebelum fajar shodik, sholat sebelum waktu Ini mazhab siapa? mayoritas ulama di antaranya Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Kemudian ada mazhab yang kedua, pendapat yang kedua dianjurkan untuk memulai sholat subuh indal isfar ketika suasana sudah menguning. Dan ini madhab Hanafiyah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriatkan oleh Turmudi dan statusnya Hasan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Lakukanlah sholat subuh di waktu isfar karena pahalanya lebih besar. Ini dalil yang digunakan oleh madhab Hanafiyah Namun kata cukur ulama hadis yang disampaikan oleh uh, Hanafiyah asfiru bil fajri fa innahu lil ajri kerjakanlah salat di waktu isfar karena itu lebih besar pahalanya ini tidaklah menunjukkan kita dianjurkan untuk salat di waktu isfar waktu isfar lagi apa suasana sudah menguning sebelum matahari terbit Jumhur ulama menjelaskan maksud hadis ini asfiru bil fajri. Kerjakanlah di waktu isfar. Maksudnya adalah yang dimaksud perintah Nabi untuk mengerjakan di waktu isfar adalah tahakkuku tulu'il fajri. Betul-betul telah terbit fajar sadiq. Artinya maksud beliau kerjakanlah sholat subuh di waktu isfar maksudnya adalah kerjakanlah di waktu subuh setelah betul-betul terbit fajar sadiq. Karena pacar sotik itu menyebabkan beberapa daerah menjadi kuning Terutama yang berada di ufuk timur Nanti sudah kelihatan menguning Sehingga mereka tidak buru-buru melakukan sholat subuh Akhirnya mereka mengerjakannya di akhir malam sebelum masuk waktu subuh Kemudian makna yang kedua yang dimaksud asfiru bil fajri kerjakanlah sholat subuh di waktu isfar. Makna yang kedua adalah kerjakanlah sholat subuh dengan panjang bacaannya sehingga kalian selesai sholat subuh itu sudah suasana kuning. Pulang dari masjid suasananya sudah kuning karena apa? bacaannya panjang. Fa'innahu a'zamu lil ajri karena ini lebih besar pahalanya. Ini dua penjelasan yang disampaikan oleh jumhur ulama, mayoritas ulama ketika membantah pendapatnya Hanafiyah. Ada berapa pendapat tadi tentang waktu sholat subuh yang abdal? Dua. Yang pertama, di awal waktu ini pendapat siapa? Mayoritas ulama. Yang kedua di waktu isfar ini pendapat Hanafiyah. Sudah? Dalil jumhur ulama apa? Hadis Aisyah ini. Nabi SAW melakukan sholat subuh di waktu sangat gelap sampai selesai sholat subuh suasana masih gelap. Sedangkan dalil mazhab Hanafi apa? Hadis riwayat Turmudi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Kerjakanlah salat subuh di waktu isfar karena ini lebih besar pahalanya. Namun dalil ini dibantah oleh mayoritas ulama oleh jumhur dengan dua alasan tadi. Kira-kira itu peta yang tadi kita bahas. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa para wanita diperkenankan untuk menghadiri sholat jamaah selama mereka memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat. Mereka menggunakan pakaian yang menutup aurat dan tidak e, mengundang perhatian banyak orang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan mereka untuk datang sholat subuh. Kemudian hadis ini juga dalil wanita kalau keluar dalam kondisi gelap boleh-boleh saja. Ini wanita pulang dalam kondisi masih gelap. Berarti berangkatnya lebih gelap lagi. E, pandangan sebagian orang di tempat kita wanita gelap-gelap keluar rumah tercela. Wallah alam kita tidak menjumpai adanya saya belum menjumpai adanya hadis yang menyebutkan larangan itu pada prinsipnya selama mereka aman dari fitnah Tidak masalah keluar rumah Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya hadis ke-46 masih tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra fil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat salat zuhur fil hajirah di waktu hajirah. Hajirah adalah waktu syiddatul hur syiddatul harri ba'da zawal. Ketika suasana sangat panas setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Diambil dari kata hajrun nasi akmalahum karena manusia masyarakat meninggalkan menghajar meninggalkan amal mereka hijrah itu artinya meninggalkan ya juru meninggalkan waktu ini disebut hajiroh, waktu duhur pas panas-panasnya itu disebut hajiroh karena apa? karena pada waktu ini orang meninggalkan kegiatannya karena cuaca yang panas. Mereka menunggu kondisi yang lebih dingin. Karena itu waktu ini disebut al-hajirah. Nabi SAW melakukan sholat duhur bil hajirah di waktu hajirah di waktu suasana sangat panas. Wal asra wasyamsun naqiyah Beliau melakukan sholat asar Wasyam sunatiyah sementara matahari masih dalam kondisi sangat terang. nakiyah itu artinya putih bersih. Belum ada kuningnya apalagi merah. Itu namanya nakiyah Kita bisa perhatikan ya. Awal asar itu kondisi cuaca putih bersih namanya Naqiyah wal maghriba idza wajabat dan beliau melakukan salat maghrib idza wajabat apabila telah jatuh wajabat arti secara bahasa artinya sakotot jatuh Allah berfirman menceritakan tentang proses penyembelian unta faida wajabat junubuha fakulu minha wa adimu al-qani awal mu'tar Onta itu kalau disembelih posisinya berdiri apa duduk? Berdiri. Fa'idha wajabat junubuha apabila lambungnya sudah jatuh karena dia disembelih dalam posisi berdiri. Kalau sapi dan kambing nggak ada istilah wajabat junubuha. Kalau dia sudah jatuh lambungnya maka silahkan makan dan berikan makan kepada orang lain yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut jatuh dengan wajabat. Maka eh, waktu maghrib ida wajabat ketika sudah jatuh maksudnya adalah ketika bulatan matahari korsus sams bulatan matahari wajabat telah jatuh tenggelam eh, meninggalkan ufuk barat wal isya'a ahyanan wa ahyanan dan beliau mengerjakan salat isya ahyanan wa ahyanan terkadang di waktu A terkadang di waktu B idza ra'ahu mujtama'u ajala apabila dia telah melihat para sahabat telah berkumpul ajala beliau segerakan salat isya' Maka di sini dijelaskan oleh Jabir yang dimaksud ahyanan ahyan terkadang di waktu A, terkadang di waktu B itu maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi sallallahu melihat kondisi makmum. Idza ra'ahumul ijtama'u ketika beliau telah melihat makmum telah berkumpul, ajalah dia menyegerakan salat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Namun ketika beliau melihat mereka telah datang sudah masuk waktu isya kok masih banyak yang belum datang akhar beliau akhirkan salat isya wasubhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha dan waktu subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya ketika balas ketika masih suasana gelap Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan penjelasan tentang afdoliyat waktu salat, tentang pemilihan keutamaan waktu salat dalam mengerjakan sholat lima waktu. Maka ketika sholat duhur, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awali pada saat matahari telah tergelincir, anka syama telah bergeser sedikit dari tengah posisi. Dan cara untuk mengetahuinya pakai apa? Bayangan. Bayangan geser ke timur atau ke barat? Bayangan ke timur ya. Bayangan kalau sudah ke timur berarti matahari sudah geser ke barat. Kemudian sholat asar beliau kerjakan ketika matahari masih putih bersih Tidak dicampuri dengan warna kuning Atau belum berubah warnanya Dan beliau kerjakan sholat maghrib eh, Atau wakadruha Dan batas waktunya adalah ayyakuna dhillu kulli syai'in mislahu panjang bayangan benda itu sama dengan tingginya ba'da dhilli zawal dihitung setelah panjang zawal jadi maksud beliau di sini ada penjelasan kayak gitu ya kalau kita uh, punya sebatang apa kayu gesernya matahari ke timur dan eh, eh, gesernya matahari utara dan selatan itu nanti mempengaruhi panjang bayangannya enggak? Ya. Semakin ke selatan nanti makin panjang. Makin ke utara makin panjang juga. Kadang ada suasana namanya bapak Kalau pas matahari di tengah kita persis tuh tumbuh kan? orang Jawa nyebutnya itu ya. itu matahari sangat pendek sampai kita ketika mau niteni waktu zuhur itu sulit karena apa e, perpanjangan bayangan sangat pendek tapi kalau pas dia di selatan ada perpanjangan bayangan cukup panjang sudah nah ini nggak dihitung nanti waktu asar ya semacam ini tidak dihitung Nanti kalau ini niteni asar itu penambahan dari ini. Di titik sini sampai panjang ujungnya setinggi atau sepanjang tinggi benda. Cara yang digunakan untuk mengukur waktu asar. Kemudian waktu maghrib dikerjakan ketika suku tushams fi maghribiha. Ketika apa uh, lingkaran matahari telah tenggelam dari tempat terbenamnya. Kemudian waktu Isya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kondisi makmum. Apabila mereka telah datang, beliau awalkan sholat Isya, dan apabila mereka telah datang, beliau akhirkan waktu Isya. Dan mulai waktunya adalah zawalus Syafakil ahmar, ketika mega merah telah hilang. Baik. Kemudian di sini ada permasalahan. Nabi SAW mengerjakan sholat duhur bil hajirah ketika waktu puncak panasnya zawal. Padahal di sana Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda idza shtadda harru fa'britu bis salah fa inna shiddatal harri min bayni jahannam apabila panasnya itu panas matahari itu berada di atas berada di puncak maka fa'britu bis salah lakukanlah salat zuhur di waktu yang sudah dingin karena panasnya suasana puncaknya panas min faiki jahannam itu disebabkan jilatan jahannam disebabkan jilatan neraka wallah alam ini ya sekalipun kalau kita sampaikan ini kepada seorang sayen mungkin dia enggak bakalan menerima apa hubungannya neraka dengan dunia kita kan berada di alam yang berbeda ya panas dia karena matahari menyinari kita selesai maka kita imani apa saja yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil wa dan hadis-hadis semacam inilah yang menguji uh, sejauh mana kita mengakui beliau sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita membenarkan apa yang beliau sampaikan tanpa kemudian berusaha untuk menilai benar dan tidak secara logika. Ya, Lalu bagaimana cara memahami hadis ini? Ada dua keterangan ulama dalam hal ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di waktu hajirah, di waktu matahari sangat panas, tepat setelah zawal. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, harru apabila suasana sangat panas, faabridu bis sholat. Kerjakanlah sholat ketika waktu sudah mulai dingin. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, makna kata hajirah adalah mutlakul waqti ba'da zawal. Semua waktu setelah zawal itu bisa disebut hajirah. Baik di awal waktu maupun di akhir waktu. Sehingga tidak bertentangan dengan anjuran Nabi SAW untuk mengakhirkan sholat duhur ketika suasana sangat panas. Kemudian penjelasan yang kedua, secara umum Rasulullah SAW mengerjakan sholat duhur di awal waktu. Sedangkan hadis Abu Hurairah syarat dan har fa'abridu bis sholat. Apabila suasana sangat panas Maka kerjakanlah sholat di waktu sudah mulai dingin Ini pengecualian Taksis Sehingga pada hadis Pada saat suasana sangat panas melebihi umumnya melebihi umumnya panas sehari-hari maka beliau menganjurkan agar diakhirkan waktu sholat duhur sampai suasana lebih dingin sampai kata Burairah radhiyallahu anhu hatta tafi'at tulul hingga kerikil itu keluar keluar bayangannya kerikil itu pendek ya kalau sampai kerikil keluar bayangan, berarti sing dhuwur bayangannya panjang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru memulai sholat duhur. Ya. Maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sifatnya taksis eh, memberikan pengecualian untuk kondisi yang umumnya dilakukan oleh Nabi SAW dan itu terjadi ketika apa? Ketika suasana sangat panas melebihi umumnya panas pada hari-hari sebelumnya. Kemudian dikuatkan juga dalam hadis riwayat Muslim dari Khabbab Ibnu Arad beliau mengatakan syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ramda wa lam yushakkina. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kami mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suasana yang sangat panas. Ya Rasulullah salat duhurnya ditunda dulu saja, namun beliau tidak mengabulkan pengaduan kami. Karena beliau khawatir nanti bisa keluar waktu. Wallahualam. Kemudian dalam hadis ini pula terdapat penjelasan bagaimana cara memilih waktu yang paling afdal dalam sholat. Di awal tadi telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW ketika ditanya amal yang paling abdal beliau memberikan jawaban apa? As-salatu ala waktiha Salat pada waktunya Dan salat pada waktunya tidak harus di awal waktu Bisa juga di akhir waktu tergantung suasana Maka salat subuh lebih dianjurkan di awal waktu menurut pendapat mayoritas ulama Sedangkan Hanafiyah berpendapat lebih dianjurkan ketika isfar. Artinya sudah keluar di awal waktu. Salat duhur ada rincian. Secara umum dianjurkan di awal waktu. Namun dalam kondisi tertentu ketika suasana sangat panas bisa dikerjakan di akhir waktu. Kemudian sholat asar Secara umum Nabi SAW mengerjakannya di awal waktu Wallah alam tidak dijumpai Rasulullah SAW mengerjakan sholat asar Di akhir waktu tanpa uzur Rasulullah SAW umumnya mengerjakan sholat asar di awal waktu Kemudian sholat maghrib beliau juga kerjakan di awal waktu Setelah lingkaran matahari tenggelam. Kemudian sholat isya beliau salam kerjakan tergantung dari suasana makmum. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Wallahi innaha lawaktuha laula an asyfa ala ummati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Isya di tengah waktu, di tengah malam, di tengah malam di akhir waktu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah inna la waktuha. Inilah waktu Isya yang sebenarnya. Laula an asyfa ala ummati, kan tidak memberatkan umatku. Berarti yang paling abdal Sholat isya itu di akhir waktu ya. Hadis ini menjadi dalil dalam madhab syafi'i Bahwa sholat isya dianjurkan untuk dikerjakan di akhir waktu Semakin akhir atau semakin mendekati tengah malam mungkin bagus Berdasarkan hadis tadi ketika Nabi Sallallahu SAW mengakhirkan sholat isya kemudian beliau mengatakan inilah waktu yang sejatinya ini kan tidak beratkan umatku namun ulama yang lain berpendapat sholat isya lebih Abdal di awal waktu dengan alasan itulah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil kalau itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alaihi Wasallam jarang mengerjakan sholat isya di akhir waktu Sampai andaikan beliau kerjakan di akhir waktu Sahabat itu nyebut Sahabat itu mengeluh Kok nggak datang-datang Mereka mengeluh Berarti itu bukan kebiasaan Kalau itu sudah kalau itu sudah sesuatu yang biasa Sahabat tidak akan mengeluh Sehingga kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita simpulkan kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat isya itu di awal waktu dan ini yang jadi dasar pendapat mayoritas ulama bahwasanya yang Abdal adalah di awal waktu dan kesimpulan yang tepat wallahu alam adalah melihat kondisi makmum hakim dalam hal ini atau dalil pemutus dalam hal ini adalah hadis Jabir bin Abdullah yang kita baca Rasulullah SAW melakukan sholat isya itu dengan memperhatikan kondisi makmum. Kalau makmumnya siap sholat isya di, di akhir waktu, karena mungkin di awal waktu banyak kegiatan, di akhir waktu lebih afdol. Misalnya di pondok, di pesantren, kita sholat isya tengah malam di pesantren nggak bakalan ada yang protes. Ada santri yang mau protes, ini kok sholat isya tengah malam protes ya keluar, nggak mondok nggak apa-apa. Tapi berbeda dengan di masyarakat. Kalau di masyarakat umum, sholat di tengah malam nanti nggak ada jamaahnya. Bubar. Imamnya dilengsarkan Kembali melihat kondisi makmum. dan itulah yang tepat dalam pemilihan waktu sholat. Kemudian ketika kita dihadapkan pada pilihan sholat di akhir waktu secara berjamaah ataukah sholat di awal waktu sendirian milih yang mana di akhir waktu berjamaah misalnya ya Kuliah dimulai jam 12 tet Selesai jam 2 hmm. Ini kalau izin keluar untuk kuliah Izin keluar untuk sholat Nanti ya. Nanti sholat sendirian di musola Tapi kalau dia bersabar di situ Kok bersabar ya Pokoknya dia tetap ikut kuliah Sampai selesai kuliah jam 2 Mungkin dia bisa berjamaah bersama banyak banyak kawan-kawan kuliahnya Milih yang mana? Yang berjamaah. Sebab duhurnya jam 2 Setengah 3 asar Ya Misalnya ya Duhur jam, jam 12 per 4 Kuliah mulai jam 12 Begitu mulai kuliah Dengar adat Mau keluar nanggung izin Kalau dia izin sendirian, gak ada temennya. Milih yang mana? Oke. Jadi ada kaidah Fadlul kaifiyah muqaddam ala fadlil waqti. Fadlul kaifiyah muqaddam ala fadlul waktu Mengerjakan sholat dengan tata cara yang lebih sempurna Itu didahulukan daripada mengerjakan sholat di awal waktu Kita mengerjakan sholat di awal waktu Tapi tata caranya tidak sempurna Dengan mengerjakan sholat di akhir waktu Tapi tata caranya lebih sempurna maka pilih yang di akhir waktu Daripada yang di awal waktu Kenapa? Karena kaifiatus sholat itu umdah Itu yang inti Sedangkan waktu sholat Itu wasilah Itu sarana pelengkapnya sholat Yang inti adalah bagaimana kita bisa sholat dengan sempurna Di rentang waktu yang telah diizinkan oleh syariat Contoh ya dari yang lain sekumpulan sholat sendiri Kita di perjalanan Diprediksi sampai tujuan Asar belum habis Sampai tujuan jam 5 Sedangkan waktu asar Setengah tiga sudah masuk Milih sholat di kendaraan di awal waktu Jadi begitu dengan adzan Terus dia sholat di atas kendaraan Dengan posisi duduk bisa jadi tidak wudhu, bisa jadi tidak menghadap kiblat, tergantung arah kendaraan. Atau yang kedua, dia tunggu sampai di tempat jam 5 sehingga dia bisa sholat dengan wudhu, berdiri menghadap kiblat. Pilih mana? Ya, pilih yang kedua. Karena kaifiyah muqaddam alal kesempurnaan tata cara lebih didahulukan daripada waktu. Kaidah ini juga diterapkan dalam masalah jamaah. Kesempurnaan sholat itu berjamaah. Maka kaidah empat al waktu. Dengan kita sholat jamaah memiliki nilai lebih dibandingkan sholat sendirian. Maka lebih diutamakan dia nunggu agar nanti bisa berjamaah dibandingkan sholat sendirian di awal waktu. Di antara dalil yang untuk menunjukkan itu adalah hadis Jabir bin Abdullah ini. Nabi SAW memperhatikan kondisi makmum. Ketika makmum sudah banyak kumpul, beliau lakukan di awal waktu. Kalau makmum belum banyak yang kumpul, beliau akhirkan sholat isya. Karena nanti kalau makmum belum banyak kumpul, beliau kerjakan sholat isya di awal waktu, banyak sahabat yang tidak hadir sholat isya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya Hadis yang keempat dalam kitab ini Dari Abul Minhal As-Sayyar bin Salamah Beliau mengatakan Dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah Al-Aslami Saya bersama bapakku menemui Abu Barzah Al-Aslami Faqala lahu abi. Kemudian bapakku bertanya, Kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat wajib? Faqala kata Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kana yusalli al-hajira allati tad'una al-ula hina tadhhabu syamsu. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحق أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان yantafilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa kana yaqra'u bis-sittina ila al-mi'ah Abu Farza al-Aslami yang masyhur Diperselisihkan namanya dan nama bapaknya Wal Ashhar dan yang lebih terkenal Nama aslinya adalah Nadalah bin Ubay. Nadalah bin Ubay. Atau Nadalah bin Abdillah Beliau meninggal tahun 64 Hijriah. Dan ada yang mengatakan beliau meninggal setelah masa pemerintahan Ibnu Ziyad sebelum kematian Muawiyah pada tahun 60 Hijriah dan beliau meninggal di Basrah. Di sini Abu Barzah ditanya oleh muridnya Sayyar bin Salama dan Salama nggak tahu bin siapa. Namun Salama di sini bukan sahabat. Tentang bagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat wajib dan dijawab oleh Abu Barzah dengan lafaz kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana demikian. Karena itu ini jadi kaidah sebagaimana dalam hadis sebelumnya kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada itu secara makna asal yadullu ala tawam. Yadullu ala tawam menunjukkan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan terus-menerus dan tidak menunjukkan yang lain illa bil qarinah kecuali ketika di sana ada qarinah ada indikator yang menunjukkan bahasanya makna kana la yatulu ala Kemudian jawab, jawaban Abu Barza al-Aslami Kana yusallil hajiro Nabi SAW melakukan sholat al-hajiro Di situ ada bagian yang terbuang Yaitu mudofnya yang dibuang Kana yusalli sholat al-hajiro Kana yusalli sholat al-hajiri Kana yusalli sholat al-hajiri dan hajir dengan hajirah maknanya sama yaitu waktu ketika matahari telah tergelincir dan para sahabat menyebutnya alladzi tad'unaha al-ula yang kami sebut dengan al-ula ula artinya apa pertama yang awal. Kenapa ini disebut dengan as-salatul ula, salat yang pertama? Dulu sahabat nyebutnya, eh salat pertama, salat pertama. Nah, maksudnya salat duhur. Li'annaha awwalu salatin aqamaha Jibril alaihissalam ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat duhur adalah salat pertama yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat menyebutnya sebagai al-ula Salat pertama Hina tadhadu syamsu Ketika tahadah Bimana zala Ketika matahari telah tergelincir Dan kata hina Itu bisa maknanya ketika proses terjadi bisa juga maknanya setelah terjadinya proses. Hina tadhadu syamsu ketika matahari tergelincir bukan maksudnya ketika proses tergelincirnya matahari. Namun maknanya adalah persis setelah matahari tergelincir. Sehingga di sana butuh takwil. Kata hina ditakwil waqa'a ba'da zawal syams tepat setelah tergelincirnya matahari. Kemudian Syafi'iyah berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan makna hina tadhadus syams. Ada yang mengatakan waktu yang paling afdal untuk sholat duhur kata Syafi'iyah adalah Ketika orang itu mulai takbiratul ihram Allahu Akbar persis bertepatan dengan matahari tergelincir. Sehingga eh, sholatnya dikerjakan persis di awal waktu. Ada juga yang mengatakan syarat sah sholat itu dikerjakan di awal waktu. Jadi mulai azan persis setelah matahari tergelincir. Seperti itu ya perhatian ulama dengan teks hadis. Sampai yang detail-detail mereka kupas sedikit demi sedikit. Dan pada prinsipnya ya tidak terlalu repot semacam ini yang penting pokoknya setelah zawal orang sudah diperkenankan sholat zuhur dan di awal waktu lebih akhdal sebagaimana yang tadi kita jelaskan kecuali jika ada sebab Kemudian beliau wasallam mengerjakan sholat asar, yusallil asra dan beliau mengerjakan sholat asar. Summa yarji ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah. Lalu salah satu jamaah itu kembali ke rumahnya di ujung kota Madinah wasyamsu hayyah sementara matahari masih hayyatun masih menyengat dan asyamsu hayya hayya itu artinya ular ini bentuk majas sebagaimana ular itu berbisa bisa menyengat matahari juga berbisa panasnya bisa menyengat sahabat ini mengatakan wasyamsu hayyah matahari masih menyengat Artinya putihnya masih sangat terang sehingga masih terasa panasnya. Yang belum dicampuri dengan kuning apalagi warna merah. Maka ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengawalkan sholat asar sampai selesai sholat asar Orang yang pulang ke rumahnya dan rumahnya di ujung kota Madinah Matahari masih terasa menyengat Padahal biasanya Nabi SAW sholat asar Itu sholatnya cukup lama Diceritakan Rasulullah SAW kalau sholat asar Begitu takbiratul ikram Allahu Akbar Kemudian ada makmum kok ingin buang hajat Terus dia membatalkan sholat Lalu dia pergi ke tempat buang hajat dan di situ tidak ada toilet masjid. Pergi ke tempat buang hajat, selesai buang hajat, dia bersuci kembali, balik ke masjid, belum rukuk. Berarti kan lama sekali ya. Itu kira-kira surat apa Pak? Buat duha cukup? Surat Nuh? Enggak cukup. Surat Al-Kahfi kedawan Pak. Iya. ya. Menunjukkan betapa panjangnya bacaan sholat asarnya Nabi SAW. Meskipun semacam itu tidak keseharian. Kadang panjang, kadang pendek. Wa nasitu maqala fil maghrib dan aku lupa apa yang diucapkan oleh Abu Barzah tentang sholat maghrib. Ya karena lupa, ya ahfatul ilm. Ini cacatnya ilmu itu amnesia. Lupa, lupa kan jadinya tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Kita kembali kepada informasi yang ada Nabi SAW sholat maghrib hina wajabat ketika matahari telah tenggelam Wa kana yastahibu ayu akhir salat ayu akhir al-isya dan beliau menyukai untuk mengakhirkan salat isya. Ini dalil dianjurkan untuk mengakhirkan sedikit salat isya. Kenapa kok sedikit? Di situ ada kata min bimakna hitambain yang menunjukkan arti sebagian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengakhirkan sebagian waktu isya. Artinya tidak keseluruhan. Selama di situ ada geser sedikit, maka sudah disebut yuakhir minal isya. Ya, kira-kira kalau umumnya jam setengah delapan geser jadi jam delapan kurang seperempat baru mulai komat. Geser seperempat jam atau setengah jam itu yuakhir minal isya. Allati tada'unaha al-atamah yang kami sebut dengan sholat atamah. Dan sholat isya itu ada dua, ada sholatul isya il ula dan ada isya al akhirah. Ada sholat isya pertama dan ada sholat isya yang kedua. Sholat isya pertama apa? Sholat maghrib. Sholat isya kedua, sholat isya itu sendiri. Nah para sahabat sering menyebut sholat isya yang kedua dengan sholat antaman Namun penamaan salat isya dengan salat agama ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا yaghlibannakumul a'rabu ala salatikum. Janganlah orang Arab itu mengalahkan kalian dalam menamakan salat isya kalian. Inna hari isya kama jaa fi kitabillah. Nama salat ini adalah salat isya sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang uh, tiga waktu istiqdan tiga waktu orang harus minta izin pada saat mau masuk ke kamar kedua orang tuanya. Memimpak di sholat dan isya di antara waktu yang harus anda itu minta izin adalah setelah sholat isya sehingga itu jadi terkenal di kalangan masyarakat awalnya yang menamakan sholat isya dengan sholat atamah orang Arab berjuni, sholat atamah, sholat atamah akhirnya para sahabat ikut-ikutan akhirnya tenang di masyarakat sholat ini dinamakan dengan sholat atama. Padahal aslinya sholat isya Maka diingatkan oleh Nabi SAW Jangan ikut-ikutan orang Arab Badui dalam menambahkan sholat kalian Mereka menamakan sholat ini dengan sholat atama Li'annahum ya'tamuna nabihal ibil Karena pada waktu ini mereka Iktamul ibil Mereka memerah susu ontanya Maka sebab penamaan atama dilakukan dengan orang Arab dan orang Arab menamakan ini dengan sholat atama atau dengan waktu atama adalah karena ini waktu memerah susu onta. Terus sahabat ikut ikutan. Kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak disyariatkan menamakan sholat dengan nama yang bukan namanya. Sholat zuhur bukan sholat beduk beduk ada apa ya beduk itu duhur ya? ya, ya. Jawa Timur beduk wis beduk maksudnya duhur beduk itu tradisi istilah tradisi di sebagian daerah nggak ada Jawa Timur menyebut sholat duhur dengan beduk mungkin karena ada beduk ya tapi sholat yang lain juga nggak dinamakan beduk ini contoh bentuk pelanggaran nama Nabi SAW menyebutnya duhur ya kita sebut duhur bukan gedung termasuk juga dalam e, istilah-istilah yang lain ketika istilah itu bagian dari syariat maka tidak selayaknya kita ganti kita namakan sholat bukan sembahyang karena nama yang syariat adalah sholat bukan sembahyang wa nauma qablahu dan beliau membenci tidur sebelum isya. Karena ini bisa menyebabkan orang kebablasan sehingga tidak sholat isya. Maka ilahnya kenapa tidur sebelum isya dibenci bisa jadi orang itu ketiduran atau lupa belum sholat isya namun begitu bangun tidur ngertinya sudah salat isya akhirnya tidak mengerjakan salat isya dan ini yang menjadi dalil eh, sebagian ulama ketika ada orang yang sengaja tidur untuk mengakhirkan waktu sholat sampai keluar waktu sholat maka dihukumi meninggalkan sholat la kafaratana tidak ada kafarah untuknya karena Rasulullah SAW telah melarang orang yang nanti tidurnya itu bisa menyebabkan dia kebablasan Nabi SAW melarang orang ini melakukan tidur sebelum sholat kalau mau tidur ya ditahan dulu sampai selesai sholat kecuali kecuali jika dia bisa menjamin nanti saya bisa mengerjakan sholat ketika masuk waktu misalnya dia pesan sama istrinya dia pesan sama temannya Nanti kalau sudah masuk isya Tolong saya dibangunkan Ini diperbolehkan Tapi kalau nggak ada yang jamin Dia tidur di dalam kos sendirian Alarm lupa dinyalakan Lampunya dimatikan Sudah bangun Bisa Besok subuh Dan ini berbahaya Wa yakrahul hadis ba'daha dan beliau membenci ngobrol setelahnya. Karena ini bisa menyebabkan orang itu eh, sahar bergadang yang menyebabkan dia ketiduran sholat subuh atau bisa juga dimaknai Nabi Sallallahu Alaihi melarang ngobrol setelah sholat isya atau membenci ngobrol setelah sholat isya karena ini bisa mengakhiri hidup manusia dalam kondisi tidak baik. Sementara kita dianjurkan untuk mengakhiri hidup kita dalam kondisi berbuat baik. Dan waktu tidur adalah waktu yang dekat dengan kematian. Sementara ngobrol itu menjadi bahan penyesalan besok di hari kiamat. Namun di sini dikecualikan untuk masalah yang di sana ada masalah dalam agama. Misalnya kajian setelah isya. Kajian itu ngobrol lah ngobrol sekali, terutama ustadznya gitu. Keluar banyak kata-kata gitu. Karena dia yang mendominasi. Tapi ini diperbolehkan karena di sana ada masalah Demikian pula dalam masalah yang di sana ada kepentingan umum orang belajar, ya, mengkaji ilmu atau misalnya menghafal Al-Quran atau rapat penting dilakukan setelah isya diperbolehkan meskipun ada makruh. Kemudian hadis ini diantara dalil bahwa makna makruh dalam bahasa syariat itu tidak harus bermakna haram. Kata kata uh, Abu Barzah wa yakrahu Nabi sallallahu alaihi memakruhkan, membenci bukan maknanya melarang. Bukan karahiyah tahrim, namun karahiyah tanzih. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa maksud beliau makruhkan di sini adalah mengharamkan tidur sebelum isya atau ngobrol setelah isya. Tidak bisa kita bayangkan dengan ngobrol setelah isya umumnya haram. Nanti nonton TV haram. Banyak sekali orang yang melanggar Nah, Tapi maksudnya makruh di sini adalah makruh tanzih. Karena makruh dalam bahasa syariah itu bisa maknanya haram dan itu umumnya yang dipakai dalam bahasa dalil Al-Quran dan Sunnah dan bisa maknanya makruh makruh itu sendiri sesuatu yang dibenci namun ini tidak umum hanya ada dalam beberapa kasus Kemudian yang terakhir wakana yang tafilu min salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisahu. Dan beliau mengatakan salat sunnah pagi hari ketika seseorang sudah mengenal teman duduknya maka naya yaqra'u bisittin mi'ah Uh, ya. eh, Nabi SAW melakukan sholat sunnah qabliyah subuh Wakana yantafilu min salatil ghada. Beliau melakukan salat sunnah sebelum subuh. Hina ya'rifu rajulu jalisahu. Ketika seseorang tahu temannya. Karena waktu subuh itu bercampur dengan sedikit cahaya. Cahaya adanya fajar. Sehingga sampingnya itu bisa mengenali temannya. Seseorang bisa mengenali sampingnya. Rasulullah SAW baru mengawali salat sunnah qobliyah subuh ketika beliau salat salam atau ketika suasana orang itu bisa mengenali sampingnya. Wakana yaqra'u bisittin ilal mi'ah dan beliau salat salam membaca 60 ayat sampai 100 ayat Sehingga ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW melakukan sholat subuh di awal waktu sampai selesai subuh saja suasana masih gelap eh, masih balas kita istirahat sejenak 5 menit sebagaimana kebiasaan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحديث الخامس hadis yang kelima untuk bab mawaqitus mawaqitus salat dari Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari Khandaq pada saat kaum muslimin melakukan perang Ahzab melawan kaum musyrikin multi etnik. Mal Allah kuburahum wa buyutahum nara. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan neraka kama syaghaluna anis salatil wusta salatil asri summa sallaha ba'dal maghribi wal isya karena mereka menyibukkan kami sehingga kami tidak bisa mengerjakan salat wusta hatta ghabati syamsu sampai matahari terbenam wa fi muslim dalam lafaz muslim Nabi SAW menceritakan syaghaluna 'ani salatil wusta. Orang-orang musyrikin itu ngerepoti kita sehingga tidak menyebabkan kita tidak sempat sholat al usta yaitu sholat asar summa sallaha bainal maghrib wal isya kemudian Nabi SAW mengerjakannya antara waktu maghrib sampai waktu isya walahu dan juga dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan habasan musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatil asri. Orang-orang musyrik menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat asar. Hatta marrat syamsu aw sampai matahari itu memerah atau menguning. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna 'an salatil wusta." Mereka menyibukkan kita sehingga tidak sempat mengerjakan salat asar Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut mereka dan kuburan mereka dengan neraka. Au hasyallahu ajwafahum wa kuburahum nara. Atau semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan neraka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam banyak bab Eh, pembahasan yang pertama yang akan kita kupas di kesempatan ini adalah tentang apa yang disebut dengan salatul wusta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat lima waktu dan salat wusta wa qumu lillahi qanitin dan kerjakanlah salat lillahi untuk Allah qanitin dengan kunut Maksudnya adalah dengan tenang. Ulama berbeda pendapat tentang makna sholat wusta. Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat sholat wusta maknanya adalah sholatul asar. Mereka berdalil dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Syagaluna an sholatil wusta." kaum musyrikin merepotkan kami sehingga tidak menyebabkan kami tidak sempat mengerjakan sholat wusta. Dan seperti yang kita tahu, aturan perang di masa silam itu hanya boleh siang hari. Perang malam nggak ada. Kalau matahari terbenam, perang berhenti. Itu aturan perang di masa silam. Kalau di masa kita kan nggak ada aturannya. Siang malam boleh. Sementara kegiatan perang beliau berarti di siang hari. Dan beliau kerepotan mengurusi orang musyrik sehingga tidak sempat mengerjakan sholat wusta dimaknai sholat siang yang terakhir yaitu sholatul asar. Wahwa qawiyun fil maksud dan inilah yang lebih kuat dalam memaknai hadis uh, dari Ali bin Abi Talib ini. Kemudian Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Pendapat yang kedua Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Makna sholat usta adalah Sholat subuh Dan mereka berdalil Dengan ayat Hafidhu ala salawati wa salatul mustah Dalam riwayat dari Abu Yunus mantan budaknya Aisyah radhiyallahu Abu Yunus mengatakan, "Amaratni Aisyah an aktuba laha mushafan." Aisyah memerintahkanku menyuruhku untuk menuliskan satu mushaf. Summa kemudian Aisyah mengatakan, "Idza balagat hadil ayah fa'atinni." kalau sudah sampai pada ayat ini surat Al-Baqarah ayat ini hafidhu ala salawati was salatil wusta nanti beritahu aku jadi uh, Abu Yunus ini hafal dia menulis hafalannya untuk dibuatkan sebuah mushaf ketika sampai pada ayat hafidhu ala salawati was salatil wusta Aku pun memberitahukan kepada Aisyah. Fa'amallat alayya. Kemudian beliau mendektekan kepadaku. Apa yang didektekan oleh Aisyah? Hafidhu ala salawati was salatil musta salatal asri wa qumu lillahi qanitin. Kerjakanlah jagalah salat lima waktu, salat musta, salat asar, dan kerjakanlah sholat dengan khusyuk dengan tenang. Mereka memahami hadis ini dengan hukum asal dalam masalah ataf. Di situ tidak ada huruf, wa, namun ditakdirkan ada huruf wa. Sehingga maknanya adalah hafidhu ala salawati wa salatil musta wa salatil asri wa kumu lillahi qanitin. Kerjakanlah salat lima waktu, jagalah salat lima waktu, dan sholat wusta dan sholat asar dan kerjakanlah sholat dengan tenang. Sementara hukum asal adanya ataf adalah litagayur. Berarti antara A dan B hukum asalnya A dan B ini dua hal yang berbeda. Saya makan telo dan ubi. Ada kata dan menunjukkan telo dan ubi dua hal yang berbeda. Maksudnya telonya itu pohon, ubinya ubi jalan. Meskipun bisa jadi ubi ini bermakna telo. Namun karena ada kata dan, maka ubi harus dimaknai selain telo. Apa manfaat ada kata dan sementara ubi dan telo sama? Saya makan telo dan ubi. Oh berarti yang dimakan dua, oh enggak satu ya ubi ya telo itu. Dan kok pakai dan untuk menguatkan makna? Tidak perlu ya. Maka hukum asal adanya kata dan litabayyun untuk menunjukkan makna beda antara yang pertama dan yang kedua. Aisyah ketika mendengarkan ayat ini Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr Yang menunjukkan kalau salatil asr Berbeda dengan salat wusta Lalu apa mana sholat mustahab? Berarti maknanya adalah sholat subuh. Namun ini dibantah oleh uh, Abu Hanifah dan Imam Ahmad terkait masalah kiroah ahad. Kiranya Aisyah dalam ayat hafidhu ala salawat wa salatil wusta itu ada tambahan salat al-asr dan itu ghairu ma'ruf. Kita bisa lihat mushaf kita nggak ada tambahan itu. biar nanti bisa dicatat Pak ya. Di surat apa? Al-Baqarah ayat berapa itu? Di akhir juz 2. Al-Baqarah ayat 238. Ya. Di situ tidak ada tambahan salatul asar. Jadi kalau dalam riwayat Aisyah ada tambahan salatul asar. lafat yang statusnya ahad hanya dari Aisyah radhiyallahu anha dan dalam riwayat yang lain juga dari Hafsah radhiyallahu anha meskipun mereka mengatakan sami Tuhan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saya dengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun ini difahami dalam madzhab Hanafi bahwa Ketika ada tambahan Al-Quran yang statusnya ahad, maka la yasbut kaunuhu Quran tidak bisa disebut sebagai Al-Quran karena tidak bisa disebut sebagai Al-Quran maka dia bukan Al-Quran terus disebut apa? yunzalu manzilatal akhbar statusnya sebagaimana tafsir statusnya sebagaimana tafsir sehingga tambahan Aisyah Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asar Berarti itu menafsirkan salat wusta Justru ini lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah Dan insya Allah inilah yang lebih tepat bahwa pernyataan Aisyah itu menafsirkan salat wusta maknanya adalah sholat asar bukan sholat subuh karena di situ tidak ada uang kemudian dalil yang kedua madhab imam syafi'i dan uh, atau dalil yang kedua untuk umat nama dari Imam Syafi'i dan Imam Malik bahasanya salat mustamaknanya adalah salat asar adalah di ayat. Wa qumu lillahi qanitin. Dan kerjakanlah salat dengan qanitin. Dan qanit itu maknanya adalah berdiri ketika salat. Allah sebut qanitin karena mereka mengerjakan sholat dengan berdiri lama dan satu-satunya sholat yang berdirinya lama sholat subuh lebih lama dibandingkan sholat yang baik. Namun kata Ibnu Takikil Id ini wajhun dhaif. Alasan ini alasan yang lemah meskipun bisa juga diterima. Karena kata kunut itu lafzul mustarak. Lafaz yang memiliki beberapa makna, lafaz ambigu. Dan kaidah lafzul mustarak sakata minhu istidlal tidak bisa dijadikan dalil. Kunut itu bisa maknanya berdiri, bisa maknanya tenang, bisa maknanya doa. Waku Wakumulillahi ini berarti maknanya bisa kerjakanlah sholat dengan cara berdiri atau maknanya dengan tenang atau maknanya dengan doa dengan memperlama doa dan lafzul musyarak kita tidak bisa menentukan mana makna yang benar kecuali dengan dalil yang lain karena lafzul musyarak termasuk di antara lafaz mujmal sehingga butuh penjelasan lafaz global yang butuh mubayyan yang butuh bayan butuh penjelasan sehingga menjadi lafaz mubayyan dan jika kita melihat dari sabab nuzul ayat ini lafaz kunut yang dimaksud di ayat ini maknanya adalah tenang. Karena ayat ini turun sebagai kritikan bagi para sahabat yang mereka ketika sholat sambil ngobrol. Allahu Akbar. Nabi SAW baca surat, mereka ngobrol. Piye, kontomu semangat dulu. Piye, bujumu waras orang. Hmm. Satu sama lain sambil ngobrol. Itu di awal Islam. Kemudian Allah melarang hal ini dan mereka dilarang untuk bicara ketika salat. Fayata'ayyan maka kita bisa memutuskan dengan yakin bahwa makna kuno di sini adalah tenang. Wa mulailah lillahi qanitin artinya kerjakanlah salat dengan tenang. Wallahu a'lam. Eh, satu itu dulu yang kita cuplik dari hadis ini Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Eh, kajian kitab apa Umdatul Ahkam ini kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim secara umum yang ditulis oleh Abdul Ghani al maktisi di orang Palestina al maktisi di sana terdapat beberapa pembahasan tentang masalah usul fikih namun mengingat pesertanya di sini kan gabungan ada peserta yang sudah lama belajar ada peserta yang mungkin baru belajar nah yang kesulitan yang menyampaikan dia harus menyampaikan tidak terlalu tinggi bagi yang baru dan tidak terlalu rendah bagi yang lama. Ini milih kali kalimatnya agak sulit. Karena itu apabila ada yang kesulitan untuk dipahami bagi yang baru belajar mohon maaf. Tidak masalah nanti kita bahas ulang, mungkin bisa ditanyakan jika di sana ada beberapa kaidah yang kita singgung. Wallahu Ada yang ditanyakan? Pencekak? Masih ada berapa menit Pak? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.